على سيدنا محمد أما بعد أيها الحاضرون المسلمون والمسلمات رحمكم الله Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerah rahmat taufik serta hidayah. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah ini Allah tetap melimpahkan segala apa yang kita butuhkan di dunia ini dengan ridhonya dan diarahkan hidup kita ke jalan yang benar sehingga hidup kita bahagia selamat dunia sampai di akhirat hadirin kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati melanjutkan rahmat berikutnya setelah kita membahas beberapa rahmat yang diturunkan Allah kepada hambanya di mana hamba bertakor kepadanya dengan tata kerama yang tinggi dengan tawaduk dan khusyuk mengistrofeksi diri menunjukkan kesalahannya akhirnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Kasih Maha Sayang mudah-mudahan kita pun demikian akan dicintai dan disayangi Allah Subhanahu berikutnya kita masuk di mana Nabi Ayub diberikan kesembuhan oleh Allah tepat pada tanggal 10 Muharram di saat Nabi Ayub ditinggalkan oleh putranya yang bernama Nabi Yusuf Nabi Yusuf mendapatkan fitnah dari saudaranya yang kemarin sudah kita bahas di saat Nabi Yusuf mengatakan nikmat yang akan diberikan lewat mimpi ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syams wal qamara ra'aitum li sajidin Nabi Yusuf matur dumateng bapakipun pilih Nabi Yusuf di dalam mimpi itu digambarkan adanya sebelas lintang satu matahari dan satu bulan hormat kepada Nabi Yusuf akhirnya ayahnya menjawab datang taksusul yab ala ikhwat baik itulah kakaita inna syaitan lakum aduwwah nak ojo banter-banter konek ngomong engkau kerungu dulurmu jangan keras-keras kau bicara jangan kau ceritakan itu semuanya nanti ketahuan saudaramu Rupanya fa inna malikul lidini matin maksud Kita 15 abad diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang menerima nikmat itu akan dampak negatif di sekeliling kita yaitu orang-orang yang hasut. Rupanya Nabi Yusuf pun mengalami demikian. Dengan proses singkat Nabi Yusuf akhirnya terpaksa mengalami akibat dari kebencian saudaranya dibuang. Dari sana ayahnya yang bernama Nabi Yakub putra dari Nabi Iskak. Nabi Ishak ini putra daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri Siti Sarah. Bahkan anak turun yang bernama Iskak dan Yakub ini Nabi Ibrahim diberitahu lewat malaikat. Pada suatu saat Nabi Ibrahim sedang beristirahat di depan dengan istrinya Sarah. Didatangi tiga tamu yang tamu ini secara singkat saja adalah malaikat yang diperintah oleh Allah. Malaikat ini sebenarnya diperintah kepada Nabi Lut. Sebab satu daerah ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut satu daerah di negeri Palestina. Beliau ada di sebelah barat, Nabi Lut di sebelah timur di daerah Sodom. Malaikat diperintahkan oleh Allah berangkat ke umatnya Nabi Lut sekaligus memberitahu kepada Nabi Lut bahwa umatnya akan disiksa oleh Allah. Tapi sebelum ke Nabi Lot, tiga malaikat ini berangkat dulu ke Nabi Ibrahim untuk memberitahu bahwa Nabi Ibrahim akan diberi anak turun Iskak, Bamin Waroi Yakub akan diberi putra yang bernama Iskak, dan setelah Iskak Yakub. Nah, sekarang kita bahas Yakub ini. Beliau ditinggalkan anak yang tercinta Nabi Yusuf karena dianugerahi rahmat oleh Allah, pangkat yang tinggi nantinya disayangi oleh Nabi Yakub. Rupanya kesayangan ini disalah mengerti oleh saudara-saudaranya. Mereka beranggapan kenapa? Ayah ini cinta kepada Yusuf saja. Bukankah kita juga putranya? Dari begitu hembusan nafsu Saitonia, iblisnya timbul rasa dengkinya dan sentimennya. Akhirnya berbuat olah untuk membuang Nabi Yusuf jauh dari orang tuanya. Dari saat itu Nabi Yakub merasa bersusah hati. Ini singkat saja biar cepat. Dari saat itu Nabi Yakub merasa bersusah hati dan bersedih hati, menangis pak. Krono saking nemeni nangisi, luwe meripati Nabi Yakub niki ngantos telas. Air matanya kering karena kekeringan air mata akhirnya pelumas dari sarap mata ini habis Akhirnya tidak bisa bekerja sehingga Nabi Yakub mengalami kebutaan. Dari rasa kebutaan ini terus dialami kesedihan karena Nabi Yusuf tak nampak pula. Tapi keyakinan Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf tidak meninggal dunia. Tidak seperti yang diberitakan oleh saudara-saudaranya bahwa Nabi Yusuf sudah dimakan serigala. Pada suatu saat Allah membuka kesedihan Nabi Yakub ini dengan ditampilkannya gamis pakaiannya Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf sudah diangkat menjadi raja di negeri Mesir karena Nabi Yusuf begitu dibuang ke telah kacap oleh saudaranya akhirnya saudaranya kembali dengan membawa pakaiannya Nabi Yusuf dilaporkan kepada orang tuanya bahwa Yusuf dimakan serigala dengan bukti pakaian ini dilumuri darah binatang tapi Nabi Yakub dalam batin denyut hati kecilnya tidak percaya dipasrahkan kepada Allah Akhirnya pada suatu saat Nabi Yusuf ditemukan oleh kelompok golongan musafir yang akan berangkat masuk ke negeri Mesir untuk mengambil air di telaga ini akhirnya diketahui ada anak kecil ditemukan oleh mereka akhirnya dibawa dan dijual di pasaran budak di daerah Mesir Nabi Yusuf singguan tengini luar biasa dijual harga murah Akhirnya diberi oleh pembesar Mesir, dibawa pulang. Dari kisah ini berikutnya akhirnya terjadilah kisah yang tidak diinginkan oleh Nabi Yusuf di dalam rumah yang mewah hidup bersama istri pembesar di sana dianggap sebagai anak angkat keluarganya tapi iblis menggoda istrinya pembesar ini timbul rasa senang kepada Yusuf karena memang Nabi Yusuf perangainya luar biasa. Karena begitu terus berkembang setiap hari, pada suatu saat Nabi Yusuf diajak berbuat onar. Ditutup seluruhnya, kamarnya Nabi Yusuf diajak berbuat onar. Tapi Nabi Yusuf tidak mau. Dengan sekuat tenaga Nabi Yusuf akan melarikan diri keluar dari ruangan. Akhirnya oleh istri pembesar ini maunya ditarik sampai sobek pakaian belakangnya. Begitu Nabi Yusuf akan buka pintu akan keluar suami dari perempuan istri pembesar ini ya alias pembesarnya datang. Akhirnya Nabi Yusuf dituduh yang tidak-tidak. Kendati pun di dalam keterangan sudah dikatakan kalau baju sobek di belakang justru yang salah adalah istri pembesar ini. Karena istri pembesar pak, <laughs> ya dengan pengaruh dan kekuasaannya Nabi Yusuf kambing hitam kan Akhirnya Nabi Yusuf harus masuk di penjara. Karena rupanya harus menjaga kehormatan keluarga pembesar. Tapi Nabi Yusuf mengatakan Saya lebih cinta dalam penjara daripada di dalam istana yang kayak begini tapi saya diajak berbuat maksiat. Masuklah Nabi Yusuf dalam penjara. Dalam penjara. Dari proses yang sekian lama bertahun-tahun Nabi Yakub ayahnya masih dalam kondisi susah sampai mengalami kebutaan pada suatu saat Nabi Yusuf di dalam penjara ada teman dua yang sama-sama di penjara yang satu bendahara kerajaan yang satu tukang kebun kerajaan dua insan ini bermimpi mimpinya yang satu mimpi bahwa dia ini sedang mengambil buah anggur dan diprah dalam gelas dan terus diminum. Dan yang satu ini bermimpi dia membawa roti di suwun, tapi roti ini dicuci manuk gowok ngali. Mimpi dua orang ini diajukan kepada Nabi Yusuf yang ada di penjara. Di saat itu orang-orang dalam penjara tidak mengerti kalau ini seorang nabi. Akhirnya ditakwili oleh Nabi Yusuf bahwa kau yang memerah anggur dalam gelas dan kau minum kamu nanti pada suatu saat ini tukang kebun yang kena fitnah akhirnya terpaksa harus dipenjara tapi belum diponis oleh kerajaan ini diberitahu oleh Nabi Yusuf bahwa kau nanti sewaktu-waktu akan dipanggil kembali oleh raja dan diputuskan kamu akan bebas dan yang satu yang membawa roti ini kamu akan dipanggil oleh raja dan diponis kau akan dihukum mati dan digantung jasadmu akan dimakan oleh burung-burung pada suatu saat benar terjadi dua orang ini dipanggil oleh raja yang satu dipunis, mati digantung dan mayatnya dimakan oleh burung yang satu dipanggil oleh raja setelah dianalisa nyatanya dia tidak bersalah dan dibebaskan oleh raja akhirnya kembali pekerjaannya menjadi tukang kebun raja pada suatu saat raja bermimpi raja bermimpi bahwa raja ini mimpinya adalah mimpi itu tahu ada tujuh batang pohon yang kering memakan tujuh bahan potong yang sedang subur dan begitu pula tujuh binatang yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh binatang yang subur memanggil hulu balang ditanya apa takwil dari mimpi saya ini akhirnya heboh di kalangan kerajaan itu sampai terdengar tukang kebun ini Akhirnya tukang kebun ini teringat kepada sejarah cerita waktu dia masih ada di dalam penjara bahwa di sana ada manusia namanya Yusuf. Dulu pernah saya mimpi di dalam penjara, ditakwili nyatanya benar, kenyataannya saya dibebaskan oleh raja. Mungkin kalau raja ini saya laporkan bahwa di dalam penjara itu ada manusia yang bernama Yusuf bisa menakwili mimpinya. Nah, korban nanti di Rasul. Bocok, dalam lapor datang penjenengan, jadi dalam tak tanggungi pun penjenengan penjara watan ini lepas pun penjara niko wonten yang ingkang pun Yusuf kalau rin dalam ugi mimpi dipun tak pilih kok leres Bok menawi penjenengan tak nyuwun tolong ingkang pun Yusuf Niko. akhirnya Nabi Yusuf dipanggil menghadap kepada raja ditanya mimpinya ini apa taknya Nabi Yusuf jawab bahwa kerajaan ini akan diancam bahaya kelaparan selama tujuh tahun akhirnya oleh raja dipikir-pikir dilihat segala-galanya memang benar karena kebenaran ini lantas Nabi Yusuf dimintai pertimbangan bagaimana Yusuf kalau menurut pendapat kamu untuk mengatasi bahaya kelaparan selama tujuh tahun jawab Nabi Yusuf panen yang kita terima pada saat-saat kita kesuburan selama tujuh tahun harus kita simpan dengan baik untuk menghadapi tujuh tahun lagi mengalami masa paceklik akhirnya dari sistem perekonomian yang diatur oleh Nabi Yusuf nyatanya berhasil sehingga Nabi Yusuf diangkat menjadi raja bahkan waktu pelaksanaan ini pun Nabi Yusuf sudah diangkat sebagai raja setelah diangkat sebagai raja karena Nabi Yusuf ini seorang raja yang budiman seorang raja yang belas kasih sayang rakyat-rakyatnya yang tidak makan ini selalu hidup makanan-makanan simpanan dari dalam kerajaan sampai-sampai daerah negara yang diduduki oleh Nabi Yakub beserta putra-putranya yang dulu membuang Nabi Yusuf juga terlandak kelaparan. Dari keluarga putra Nabi Yakub ini mendengar bahwa di Mesir ada seorang raja yang budiman. Coba nak jalu otolong kondang rodo Mesir kono nak aja. Ya Allah, tinggi dipangan wis gak ono, tanduran foto ka iso urip Berangkat saudaranya masuk di negeri Mesir sana minta bantuan singkat saja tidak usah terperinci biar cepat singkat saja tidak usah terperinci biar cepat setelah sampai di sana diberi bantuan mereka cerita bercerita bahwa mereka itu bersaudara jumlahnya 11 yang datang itu 9 orang nah yang dua mana yang satu menjaga ayah kami di rumah namanya Bin Yamin Nah kami persembilan ini minta bantuan kepada raja untuk makanan kami. Ya sudah, dikasih mas. Dikei panganan, berangkat pulang. Setelah sampai di rumah dipesan, tadi waktu berangkat pulangnya dari kerajaan dipesan. Begini saja, ini terus kirim ke sini, saudaramu yang kamu tinggal itu nanti ajaklah ke sini. Ini singkat saja saya potong, biar cepat. Akhirnya kembali sampai di depan ayahnya diaturkan Pak menika bantuan saking Raja Mesir kagem penjenengan kalian kita sedaya. Laran Raja Mesir menika pesen pilih kula sak dulur sanga menika dipun aturi mbekta sederek Benyamin menika kapurisuan wonten ing kerajaan Mesir. Apaipun boten percaya, Pak. Sebab nopo Biyen tahu ngapusi. Ini ku Nabi Yusuf dijak alasan alasannya dijak seneng-seneng, nyata nih terjadi mati katanya kata saudaranya tapi pembuangan nah untuk yang kedua kali Nabi Yakub tidak mau terjadi layu tahul mu'minu fi hujrin wahidin marotain jangan sekali lagi kaum muslim ini terbelenggu dalam prosok kesusahan untuk yang kedua kali lagi Nabi Yakub mempertahankan karena tipu dayanya oleh anak-anak ini yang pandai akhirnya lolos pula Benyamin dibawa dengan sedikit rasa berat ayahnya Nabi Yakub ini akhirnya terbawa ini sampai mengatap kepada raja ditunjukkan ini raja saudara kami yang kami tinggal yang kami beritahukan untuk menjaga orang tua kami sebab orang tua kami dalam keadaan sakit akhirnya dikasih bantuan lagi oleh Raja Mesir ini nah, di antara jumlah bantuannya jatahnya Yamin dikasih barang kerajaan setelah keluar lewat penjagaan kerajaan akhirnya dikontrol sebab penjaganya sudah dikontak dari dalam bahwa ada barang kerajaan yang berbentuk timbel timbangan hilang dikontrol barang-barang bantuan ini nyatanya barang bantuan yang dibawa oleh bin Yamin terbukti di situ ada barang kerajaan ditangkap cek wis iki kalian mulai wis ini rupanya yang mencuri ini tapi yang tahu polisnya raja pak begitu bin Yamin ditahan oleh penjaga saudara-saudaranya berusaha supaya bisa dibawa pulang sebab apa Tadi membawa Benjamin mengeluarkan dari orang tuanya ini sudah satu tipu daya tersendiri. Dengan jaminan Benjamin harus kamu bawa pulang kalau kau pulang. Tapi nyatanya keluar dari kerajaan Benjamin ditahan dalam kerajaan. Waduh rojo dos punti kulo bangke menawi bangsel. Bapak kulo pun punti susahe menawi telek kula kang namin pun Benyamin penjenengan tahan. Kaiso. Iki tetep kudu ditahan. Kudu ditahan. Sebab nopo? Terbukti mengambil. Tapi hakikatnya itu taktik saja oleh raja supaya Benyamin tertinggal dalam kerajaan. Akhirnya sembilan orang kembali pulang diberitahukan kepada Nabi Yakub bahwa Benyamin ditahan dalam kerajaan susah lagi yang luar biasa. Akhirnya akhir perintahkan untuk kembali kepada kerajaan sana untuk meminta Benyamin sampai dan terjadilah perdialogan. Ditanya oleh raja, kamu bilang katanya saudaramu sebelas. Kamu berapa? Sembilan orang. Yang ditahan ini satu. Sepuluh orang. Mana yang satu? Yang satu sudah tidak ada di tengah-tengah kami. Kemana? Takoni, Pak. Nang di? An. Mboten tenang di? <laughs> Terus ditetes, terus ditetes. Saudaramu yang satu namanya siapa? Yusuf. Terus kau kemanakan Yusuf ini? tanya punya tanya punya tanya punya tanya si dulur-dulur niki nah kita loh kok eru riwayat Yusuf sing tak ono ana ning ngene telaga tapi kok eru padahal kanuk menungso sing eru kok ngerti iki sapa iki disawang sawang sawang sawang sawang sawang terakhir pada titik dialognya si itu kon anta ya maula ya malik anta sama ya Yusuf panjenengan menika rojo ingkang asma Yusuf menapa panjenengan menika derek kula Nabi Yusuf dengan wajah yang riang gembira sumeh jembar dodo dijawab ana aku disambat Yusuf aku iki dulurmu sing jenenge Yusuf sing kon guwak nok telaga cap kiyen niku dulur 10 langsung mohon maaf kepada Nabi Yusuf Akhirnya eh, dulure kabeh niki wau langsung masuk di dalam istana kerajaan diberi tempat terhormat dan dipesan panggil ayah di rumah bawa ke sini katakan bahwa saya ada di negeri Mesir ini saya bawa baju saya dibawa ikomisnya Nabi Yusuf di kawo kali dulure berangkat Pak Mansur dengan riang gembira perbekalan dibawa banyak supaya ayahnya diboyong ke negeri Mesir berangkat barang si telur niki gawak komis durung sampai nok ngarsani Nabi Yakub gondone kelambini Nabi Yusuf sudah tercium oleh Nabi Yakub spontan teko gondone kelambini Nabi Yusuf tok nih lho Pak dadak Nabi Yakub salam spontan begitu sakit buta mendadak menjadi melihat dalam keadaan sehat segar bugar akhirnya berangkatlah dan dokter, Ya, memang kita ikhtiar wajib. Tetapi mutlak Allah yang memberikan kesembuhan, saudara-saudara. Maka justru karena itu, nek loro nang dokter, itu pun Anda masih dituntut untuk minta kepada Allah karena Allah yang menyembuhkan. Paling tidak, minum pilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai terbalik yakin dan percaya dengan pil itu pasti sembuh berarti kita percaya bahwa pil itulah yang menyembuhkan ini namanya musyrik jadi Islam berangkat ke dokter karena perintah Allah hablum minan nasnya kita ikhtiar likul lidah dawa setiap penyakit ada obatnya kita ikhtiar dari sana dianalisa pengertian beberapa obat-obat yang akhirnya dengan teknologi tinggi secara cepat saja diketahui dari beberapa hadis, ramuan-ramuan dan lain sebagainya, mulai dari perkembang perobatan tradisional, dari bahan mentah-mentahan diolah akhirnya menjadi pil-pil diolah menjadi kapsul kapsul diolah menjadi teknologi tinggi secara medis yang kita alami sekarang ini itu pun resep dari tuntunan agama Islam sumber Quran dan hadis jadi kita menggunakan sarana kedokteran ini pun merupakan perintah dari Allah di rel hablum minannasnya tapi hablum minallah kita tetap cinta kepadanya bahkan terbalik seperti Nabi Yakub sendiri kesembuhannya tanpa proses sebab dari medis tetapi justru itma'unal qalb rahmat dari Allah membuahkan kesembuhan bagi dirinya seperti Nabi Ayub kemudian jatuh sembuhnya Nabi Yakub ini tepat 10 Muharram ini yang ketujuh yang kedelapan masuk di dalam suasana hikayahnya Nabi Ayub Wakur abdana Ayub Idna darabau inni masanya syaitan bin usbin wa adabin Urkut dan ada mutasirun bari dan basarabin yang kedua kesembuhannya pun tidak lewat proses medis. Allah menunjukkan kebesarannya. Siapa dia? Nabi Ayub yang mungkin sudah saya ceritakan kemarin-kemarin lusa sebelum pengajian masuk di dalam 10 haram. Jadi tidak perlu saya ulas. Untuk mengingat saja Nabi Ayub dicoba oleh iblis karena Nabi Ayub dipuji oleh Allah imannya luar biasa. Iblis dengar, "Gusti, Ulama menikah iblis sanggup merontokkan imannya Nabi Ayub." akhirnya diizinkan ya wis sakarepmu ayo jajal kudon anak dikudoh habis harta dikudah habis sampai istri pun ngelateni Nabi Ayub kak ini pak bolong tahun kudon dek Nabi Ayub ucul bisa cepret Nabi Ayub tinggal sendirian karena sakitnya Nabi Ayub ini matur nang Gusti Allah dengan tata kerama tinggi aduh Wakur atana Ayub iling gilingin Nabi Ayub waktu kena lorok ini masanya syaitan bilus bin wahadabin saya sedang dikuda oleh iblis dan setan dengan bentuk penyakit seperti ini jadi dikandak nonek loro niki songko iblis songko setan cari si pangeran aduh si api kamu lo nengi ayub ya wes ya wes orkut ciri ciri kamu tasilun baritun masarapun koyang no ayub sikilmu kedok nonak bumi akhirnya bikutrotillah tanah di sebelah nabi ayub dipecah oleh Allah dialirkan satu sungai kecil ada muktasilun baridun wasarabun ayo pikilah. Air tempat mandi, mandilah kau dengan air yang dingin ini. Wasarabun dan minumlah. Tapi ayo turun, atas, minum spontan sudah sudah Sembuh seketika itu pula. Tepat 10 Muharram. Yang kesembilan, ini proses kilat. Biar habis. Ini tidak habis-habis nanti pergi hari ini saja. Sebab jumlahnya 20, kita masih masuk 9. Yang sembilan, Nabi Yunus keluar dari perut ikan hut. Ini yang pernah dialami Rasulullah di saat akan pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa Nabi Muhammad akan berangkat ke kota Madinah ini gitu Pak? Dalam kondisi kota Mekah sangat amat berbahaya. Nabi Muhammad sudah diancam oleh berandal-berandal Mekah yang akan mendapatkan hadiah dari golongan kaum Quraisy manakala mereka-mereka dapat menangkap Muhammad dan membunuhnya. Akhirnya Nabi Muhammad perintah kepada kaum muslimin untuk berangkat ke kota Madinah. Is, kaum muslimin buta lo kape konang kota Madinah. Kota Mekah berbahaya karena kaum muslimin sudah diboikot dan banyak yang dibunuh, diayah, disiksa dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad tidak pindah-pindah di kota Mekah bersamaan dengan sahabat Abu Bakar. Apa yang ditunggu secara akal tidak perlu ditunggu berangkat saja pindah ke kota Madinah. Untuk apa? Secara akal tapi Nabi tidak mutlak hanya akal yang digunakan. Strateginya menurut petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selama Nabi ini belum mendapatkan wahyu untuk perintah berangkat pindah, Nabi Muhammad kendati pun dalam kondisi bahaya, tetap akan tinggal di kota Mekah. Sebab apa? Ingat kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah berdakwah di dalam satu daerah karena orang-orangnya banyak mokong, tidak mau ikut syariatnya Nabi Yunus, Dipikir oleh Nabi Yunus, ah lebih bagus saya pindah saja berdakwah di daerah lain. Fadhaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alaihi. Fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya pada mughadiban mongko lunga iku sapa iku Yunus, mughadiban kanthi mangkelat ini, muring-muring. Fadhanna an lan naqdiru alaihi. Dikiranya Allah mendiamkan dengan pindahnya Nabi Yunus ke daerah lain sebab tidak diperintahkan. Wong diperintah kok dakwah wanang Malang, tak pindah nang Madura. <laughs> pindah ya tiga kangen ini diperintahi pangeran cari si pangeran lho ya apa sih yono ya, sih mata kok kenang malak nang metu kok oh nah, ini akhirnya katanya nyabrang laut cepak no pak kapal sini penumpang-penumpang banyak Nabi Yunus pamit Pak Nakuda kula nunut nggih datang medun tenang sal oh angsal angsal monggo monggo monggo monggo nunut rupane si kapal karo iki wis persiapan pancen wis disiapno mbek pangeran kapali karo malaikat-malaikat yang sudah menyiapkan diri di sana seakan-akan manusia nah, Nabi Yunus dicoba oleh Allah oh Yunus kita nang mana kata nang meduro ya wari wari berangkat kapal di tengah laut malakul pahor malaikat sing tukang jogo laut perintah sampai pangeran eh ombak no laut ya kita <laughs> karo malaikat ini kecipik kecipik kecipik dari <laughs> cincilin ini ya kecipik kecipik laut wow was jenenge omahe pas luar biasa. Mindano ini nanti telepono. Plus waduh malang banjir kira-kira. Barang dalam keadaan oleng, secara akal nakuta memutuskan barang-barang harus dibuang ke laut. Kalau tidak kapal tenggelam. Barang mesti kuai kape barang-barang wis juga kapal ini oleng, tidak ada henti-hentinya, kondisinya bahaya. nakuta memutuskan sudah penumpangnya sebagian harus dibuang untuk menyelamatkan sebagian. sop kelem di Nggih. Okay. Ya. Rono podo kagelem kuat diundi. Setelah diundi jatuh Nabi Yunus yang harus dibuang pertama kali. Ah saken saken tamu nono trek dikuat. Saken mes gak usah digagano undian lagi. Tetap yang kedua jatuh Nabi Yunus lagi. Mes saken saken saken ojo ojo undian sampai tiga kali tetap yang Nabi Yunus wong pancen dalangi pasti ngelakok no. Arsitek dunia yang punya rencana ini. Tetap Nabi Yunus nono sampai keting tangannya tetap Nabi Yunus wong pancen Nabi Yunus sehingga tidak disasaran akhirnya Nabi Yunus cakal cek cengkewing diuncalno wing wing wing wing <laughs> kata injek berenang laut ikan kut perintah pangeran kut kut kut kut tong lamun naik kalau panganan enak Red masuk dalam perut ikan kuda. Di sini disebutkan oleh Allah, Fana Dafi Nabi Yunus Dungo nang Gusti Allah meminta dalam keadaan kegelapan dalam pemikiranku. Percaya Pak, peteng jero ni wakut. Sing ngarani padang sapa? Jero ni wakut mos ana neone. Peteng, peteng tetet. Peteng tetet ini dalam arti dia dicoba mangga kira kira-kira ping songo meneng. Tapi nanti jaluk nopo tapi nih model nanti enak itu. Ya, ayo sing top sing kuat Nek hadis ini memerintahkan 30 ketika 33 ayo kita kerjakan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33. Kita alhamdulillah, alhamdulillah. habis kromo malah panas panik apa sehingga khasiatnya oleh Allah tidak dikenakan kepada kita ini hadis dengan kita memerintahkan 30 kan 33 33 hadisnya gak perlu wis wajah cukup begitu saja nah hikayah yang dialami oleh Nabi Yunus diterapkan di dalam kehidupan Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad akan pindah ke kota Madinah tidak mau berangkat kendati pun kota Mekah kota yang paling berbahaya mengancam kehidupannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tapi teringat Nabi dalam perut ikan pun wah lani aku pindah kalau perintah ke pangeran wasi itu akhirnya pak akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan satu wahyu malaikat Jibril perintah sampai pangeran rupanya pangeran wis neropong pancen nemen bahaya nah malaikat Jibril kudu Jibril kanda kandana Muhammad ini kaum muslimin wisono kota Madinah kanda kandana turunlah malaikat Jibril ngandani turun ayat wa liut yamkuru bikal yang kafaru liyuthbituka au yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairun makirin Muhammad ingat bahwa orang-orang Mekah Quraisy sekarang ini sedang bermusyawarah mufakat bahwa kau akan dipenjara sampai mati liut au aw yaqtuluka kalau tidak kamu dipegang akan dibunuh liuk liyukhrijuka dan merencanakan pula untuk digiring musir kau dari kota Mekah. Maka justru karena itu wayam kuruna wayam kurullah. Wallahu khairul makirin. Mereka merencanakan ya wis, nek pancen wong wong merencanakan, Allah juga merencanakan. Wallahu khairul makirin. Allah yang baik perencana. Berangkat pindah kon. Dari sana mulai pindah Nabi Muhammad dengan sahabat Abu Bakar. Jadi pindahnya nunggu klop perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus tadi itu dikeluarkan dari perut ikan hut tepat 10 sekarang yang ke-10. Yang ke-10 lautan merah dibuka oleh Allah sebagai pertolongan kepada Nabi Musa di saat Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan Bani Israel dari cengkeraman kebiadaban Raja Fir'aun karena memang Bani Israel ini turunannya Nabi Yakub Nabi Yakub tadi itu kan pindah apa teko negara Nabi Yakub pindah nang Mesir putrane jenenge Yusuf dadi raja. Dari sanalah Nabi Yakub ini punya keturunan-keturunan-keturunan yang keturunannya ini disebut dengan Bani Israel. Yang akhirnya Bani Israel ini berdiam di kota Mesir. Riwayat sejarahnya awal mulanya Bani Israel diam di negeri Mesir gara-gara Nabi Yakub krono putrane dadi raja Mesir. Tapi setelah diam di dalam kerajaan itu, oleh Raja Fir'aun ditindas, dianiaya, diboykot dihina, bahkan dibunuh. Dari tindakan ini, karena turunan Bani Israel ini banyak dari turunan Nabi-Nabi, diangkat derajat oleh Allah wa nuridu annamunna ala dari tusibu ibu ard. Wa calau a'immatan wa calau warijin. Dari ini akhirnya diangkat seorang putri namanya Yukapat sedang ngandut mendapatkan tantangan aturan raja siapa yang melahirkan laki dibunuh perempuan ini sembunyi melahirkan seorang bayi ibunya dikasih tahu oleh Allah wa ukaina ila ummi Musa wala takhafi wala tahzani inna sarutu ilaika wa sayyidina mursalin dengan kisah cepat akhirnya anaknya ini diangkat derajatnya menjadi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dengan cara kilas cepat keluar dari kerajaan membawa umatnya diajak keluar dari lokasi kerajaan Fir'aun. Nah, diajak keluarnya ini Pak, akhirnya pada suatu saat terbentur di satu pantai oleh Raja Fir'aun dengan tentaranya mengejar pakai kuda, is kepepet jebret, umat Nabi Musa gak bisa melayu nah ujian bagi umatnya Nabi Musa untuk matur ya, Musa aku awak, awakmu iki perlu golek selamat saiki wis diuber-uber tentara tentarane raja wah wis mati iki apa kita tanggung jawabku ya apa Musa dipepet koyok ngono dipepet koyok ngono tentara rojo Pak wis dicek tapi kalau pangeran rotilah masih dibatasi dengan angin yang keras panasnya luar biasa sehingga tentara kerajaan akan mendekat kepada umatnya Nabi Musa tidak bisa. Kalau di dalam film Tenkamandemen yang diciptakan oleh orang Yahudi, pertempuran antara Nabi Musa dengan Raja Fir'aun, antara mukjizat dengan sihir, jadi pertempurannya bikin musik dan Fir'aun the King of Egypt tempur di sana kita lihat dipatasi oleh api yang berbentuk lesus tapi hakikatnya angin yang panas sehingga mereka tidak bisa masuk di lokasinya umatnya Nabi Musa. Dari saat itu Nabi Musa dikeroyok oleh umatnya, ya nopo ini Nabi Musa, ya Allah. Akhirnya Nabi Musa munajat kepada Allah, perintahlah Allah untuk melemparkan dan melusingkan tongkat di arah Laut Merah. Tongkat Nabi Musa susunan Laut Merah cepet, spontan air dibelah oleh Allah. Daratannya dapat dijalani oleh umatnya Nabi Musa. Berangkat terus sampai ke pantai sana sini dibuka oleh Allah batasan angin panasnya. Jebret, tentara Raka Fir'aun besar. Kotok, kotok, kotok, kotok, kotok, kotok, Sampai di tengah-tengah laut, umat Nabi Musa wis merok pantai sebelah sana. Nabi Musa kembali, kembali pandang. Nuting mana tongkatnya, nang laut merah, jebret, ditutup kembali airnya. Lep. Fir'aun wan junudah. Raja Fir'aun dan bala tentaranya ditanggelamkan oleh Allah. Dah, dah benar itu. Kenapa? Di Mesir muminya Fir'aun ada kalau memang tenggelam di laut ngerti yo Fir'aun itu turunan nama aslinya bukan Fir'aun Fir'aun itu nama pangkat raja di Mesir seperti raja di rumah Herakles seperti raja di Ethiopia Habasa seperti dan begitu banyak seterusnya tapi Fir'aun itu nama pribadinya ada sendiri turun temurun nih pak kayak gini di Indonesia juga ada seperti Bapak Amangkubuwono Hamam Subono 1, 2, 3, 4, 5, 9 tapi nama pribadinya ada jadi yang ditenggelamkan oleh Allah Fir'aun yang paling kejam sendiri begitu ditenggelamkan umatnya Nabi Musa masih ada yang mempercayakan bahwa Fir'aun adalah Tuhan sebab Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la fil saya adalah Tuhan kau seluruh alam jagat sampai iblis heran aduh kok onok menungso ngaku tadi pangeran aku tadi menung tadi makhluk sing paling mursal gak wani ngaku pangeran tak tak iku wong aku pangeran kok cik ajare. Aku iki pangkat wis rektor Universitas Pergendengan bin Persempelan. Kawani ngopi dadi pangeran. Tata iki Firaun sing ciri medhil ngaku tadi pangeran kurang ajar iki. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah, nangis Pak. Luar biasa jerit-jerit kedengaran suaranya saja. Nabi Musa takoni kali umatnya swanten apa niku Nabi Musa diwara ada di pangeran nang Firaun dan para tentarane. Gak percaya diarani Firaun enggak Firaun itu kan pangeran dia itu hidup di alam air, itu sebenarnya bersenang-senang. Aduh saya ngono ay. Selamat Nabi Musa sabar kok kali tempiling situ-situ mati kok Mbak. Iya. Akhirnya akhir Nabi Musa minta kepada Allah. Gusti tas pun di umat kula kayak gini akhirnya kali Gusti Allah bangkainya bangkainya tentaranya Fir'aun dan Fir'aunnya sekali diapungkan oleh Allah kena ombak langsung ke pantai disaksikan oleh umatnya Nabi Musa cari Nabi hmm, gila Wis mati cari urip carmu. Ombe oh, niku lek cuma jasa. jasate mawon rugi niku sik mah. Lihat yang mriku, wah. Niki lho Pak Bani Israel. Niki Bani Israel cirinya diberi nikmat mun wis nikmat kalau bahaya engkar. Kono ono bahaya melo. Ono bahaya engkar. Diberi nikmat melo. Mari ngono cok muncul maneh api rusak, api rusak, api rusak, api rusak nih? banyak nabi yang ditimbulkan dari keluarga Bani Israel mereka mari ditoto api rusak mana? Perlu pangeran ngirim nabi mana? Tumbuh mana? api mana? rusak mana? api mana? rusak mana? api mana? rusak mana? Begitulah nasib Bani Israel sehingga pada suatu saat diperintah oleh Allah untuk masuk dalam satu negeri akan dikasih negoro. Tapi diperintah oleh Nabi Musa, "Eh, Bani Israel umatku, masuklah kamu ke negeri sini, hancurkan ini." kamu akan diberikan kemenangan oleh Allah cari umat loh Musa penjenengan nak pimpinan kita lah kok perintah kita kangen mlebu mriku nggih sampeyan mlebu rono dhisik perang mriku dhisik kene meneng lah kula niki umatnya mlebu kari enak lah ngoten ta penjenengan pimpinan dari konsekuen dong adat dari Nabi Musa repot karo umat ini kon iki no aku kon mlebu dhisik lah pangeran no kon kon mlebu genten kon saiki merintah aku kon iku melok pangeran apa aku kan berarti kamu merubah perintahnya Allah lo tapi konyol wong itu tentara kuat-kuat di sana. Kamu saja masuk dulu, kamu kan pimpinan. Beri contoh. Loh, wong saya ini diperintah oleh apa? perintah isi perintahnya itu, nota perintahnya itu bahwa kamu diperintahkan masuk akan diberi kemenangan. Lah kok saya suruh masuk? Saya ini utusan Tuhan. Masuk gak masuk sudah Tuhan yang jaga. Kamu yang suruh masuk nanti akan dikasih kemenangan. Wong yo mboten saged. Kon gak kerep ya wis. Barene pengen mboten purun, Kamu Gak purun ya wis Eh, karena dikarno pangeran Israel tidak punya negoro Sampai sana ini Pak. dua ini negoro nyaplok negoro ni wong liya. Geger terus. bis masalah Israel sampai yakmal kiamat akan berhenti ini. Niki sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Sebab nopo wong munafik ini. Ya, ini sudah dikisahkan dalam Al-Qur'an. Makanya secara politis kenegaraan zaman dahulu masih ada Anwar Sadat, negoro-negoro Arab Islam kumpul, pimpinan pino Prabowo waktu Mesir An teman-teman be Israel so duwi kacar-kacir kabeh Mesir kak entek duwi krono diserbu di kali Israel akhirnya si Anwar Sadat mikir wah nek tempur ngene lah yo ya apa iki kelompok pimpin-pimpinan Islam pimpinan Islam kabeh ngerang wis gak iso konar perundingan damai kalau Israel gak iso itu sudah di Al-Qur'an diceritakan kayak begitu si cari Anwar Sadat iya lah nek terus-terusan anak goro aku sing rusak iya kan ngomong tok lah aku rusak pikir-pikir pikir-pikir menang menang numpak kapal terbang dhewe karo pilote menang meneng nang Israel cari dulur-dulur Arab liane negara-negara ya apa sih sadat di dikandani ojo merono-merono turis situ iki jadi wae wis teko Israel kadi wae negara ini politik negara kono Pak wis gak melo-melo wis Israel kono kini lah Indonesia dikini lah Malang lah dikini lah masih Jamiah ya urusan sana sana sekarang kita kita ini contoh nah tadi lautan merah dibelah oleh Allah untuk menolong umat Nabi Musa Bani Israel tepat 10 Muharram terus api ya, 10 Muharram ini menemani nek malbu 10 Muharram ayo nangis nang pangeran hikayah semua terjadi rahmat ini kita mintakan kepada Allah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 bantuan kepada santri dalam menyelidiki letak penatakan tersebut yang mengakibatkan seorang tewas menyebabkan 160 luka-luka. Pemerintah Prancis juga dengan tegas membantah laporan surat kata di Paris bahwa suatu senjata senjata telah diatur antara dan sebuah kantor teroris untuk mengakhiri petakan-petakan bom tersebut. Orang berbicara bagi Perdana Menteri Prancis kita mengatakan, walaupun telah nyatakan tanpa dengan sumber-sumber di Timur Tengah mengenai cara-cara menghentikan peletakan-peletakan bom itu, namun tidak ada perjanjian atau benar pengaturan. Presiden Austria, Kurt Waldheim, kabarnya telah mengakui ikut dalam tindak pengamanan oleh tentara Nazi atas sebuah daerah di Yugoslavia selama Perang Dunia Kedua. Waldheim, bekas Sekretaris Jenderal Persikatan Bangsa-Bangsa, sebelumnya menyangkal bahwa ia terlibat dalam operasi di Kultara pada tahun 1992 dalam mana lebih dari ribu rakyat Yugoslavia siap sewa. Akan tetapi, surat kapal Washington Post mengatakan, seorang jurubicara Pak Wertheim mengatakan sekarang, uh, eh, Wertheim terbina di daerah Hongkong sebagai perwira perbekalan dan penerjemah. Jurubicara itu, Gerald Christian mengatakan, uh, eh, Wertheim waktu itu tidak terlibat dalam satuan-satuan tempur angkatan darat. Berikut kami sampaikan lagi pokok-pokok berita para Saudi menyerukan segera diambilnya langkah-langkah mereka untuk menaikkan hak kaminya. Di Manila berlangsung satu rapat raksasa yang mendukung kebijaksanaan Presiden Filipina, Corazon Aquino, dan mahasiswa-mahasiswa Korea Selatan yang menduduki gedung-gedung di sebuah universitas di Seoul mengatakan usaha polisi untuk menyatu gedung-gedung tersebut. Sekian latar berita Radio Australia. Latar berita berikutnya akan disampaikan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Islam Internasional. Tinjauan berbagai masalah hangat dari para wartawan Radio Australia di seluruh dunia. Azir Bakar di Melbourne mengucapkan selamat pagi. Dalam edisi pagi ini, kecurigaan para pemimpin negara-negara garis depan di Afrika mengenai keterlibatan Afrika Selatan dalam kecelakaan pesawat terbang yang menewaskan Presiden Mozambik Samora Machel. Latar belakang di sekitar Pandebas Jakarta Sheikh Jamal dan sebelum pemerintah